والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد Nama Allah Al-Mu'min disebutkan dalam surat Al-Hasyr Walladhi Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yashrikun Nama Allah Al-Mu'min secara bahasa punya dua makna. Secara bahasa punya dua makna. Yang pertama atas dir, atas dir mengakui bahwa sesuatu itu benar adanya benar kejadiannya atau membenarkan sesuatu. Kemudian yang kedua, makna yang kedua al-aman. Al-aman, keamanan al aman alladhi huwa diddul ikhafah lawan dari membuat takut al-aman ini lawan dari takut gitu aja aman bermakna ini yang kedua aman atau keamanan Al-aman wal amanah bimaknan. Artinya sama. Aman dan amanah sama. Maknanya sama. Jadi orang merasa tentram menitipkan sesuatu. Kalau dia bermakna ama, apa dengan amanah, amanah kan ya, jadi lawannya apa? Khianat. Lawannya khianat. Amanah berarti orang itu kalau apa orang lain merasa aman menyerahkan sesuatu kepadanya. Nah, itu secara bahasa. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat tadi, surat Al-Hasyr ayat ke-22. Wallahu lahi la ilaha illahu الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر makna ini ada makna lain Mana mengumpulkan enam makna dari nama-nama Allah ini Al-Mu'min dari tafsir Sa'lawi tafsir Sa'lawi makna yang pertama dari makna Allah Al-Mu'min adalah yang maha benar janjinya kepada para hambanya yang maha benar janjinya kepada para hambanya dan membuktikannya dan membuktikan janji janji tersebut. Membenarkan janji dan membuktikan janjinya. Kalau kepada orang mukmin kalau kepada orang mukmin Allah memberikan apa namanya? membuktikan janji-janjinya dengan pahala buat mereka. Terhadap orang kafir, Allah wujudkan, Allah buktikan ancaman, ancamannya. Itu makna yang pertama. Makna yang pertama. Ini langsung nanti kita kembali lagi kepada makna makna lain terkait dengan ini. Yang kedua, makna yang kedua kata beliau maknanya ialah yang memberikan rasa aman kepada hamba-hambanya. Yang memberikan rasa aman kepada hamba-hambanya. Ini makna yang kedua, makna al-mukmin mana yang pertama membenarkan janjinya yang yang maha benar janjinya dan membuktikannya. Yang kedua memberikan rasa aman kepada hamba-hambanya. Pada hari kiamat dari azabnya. Yang ketiga, yang ketiga yang membenarkan sangkaan hamba-hambanya yang membenarkan sangkaan hamba-hambanya yang beriman hamba-hambanya yang beriman dan tidak menyia-nyiakan harapan mereka dan tidak menyia-nyiakan harapan mereka. Seperti dalam hadis. Ana inda dhanni abdi bi. Ana inda dhanni abdi bi. Dikatakan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Ana inda dhanni abdi bi. Bisa gampang ya ana inda dhanni dhanni abdi bi wa ana ma'ahu kata Allah hadis kursi berarti wa ana ma'ahu dan aku bersamanya haitsu haitsu yadhkuruni Kata Allah, aku menurut sangkaan hambaku kepadaku. Aku sebagaimana menurutnya. Ya. Aku menurut sangkaan hambaku kepadaku. Dan aku bersamanya di mana dia mengingatku. Aku bersamanya di mana dia mengingatku atau ketika dia mengingatku. Dalam riwayat yang lain disebutkan fal yadhun Masya Allah. Silahkan hambaku itu menduga apa terhadap aku. Makanya berbaik sangka kepada Allah. Uh, ibadah. Apa baik sangkanya? Itu kalau baik sangkanya itu jujur benar, itu didorong dengan amal. Didorong dengan amal. Jatuh pun dalam perbuatan dosa misalnya maksiat, tapi husnudzon besar kepada Allah itu tidak membuat putus asa dia segera bertobat. Selalu dalam ketaatan, husnudzon kepada Allah, besar harapan dia untuk diterima. Seiring dengan itu, suudzon dia kepada kepada dirinya. Nah, kepada dirinya dalam artian cemas keadaannya yang baik, nafsu yang amaratun bisu tidak membuat dia melihat apa yang dia perbuat itu baik, sempurna. Tidak membuat dia merasa besar hati dengan yang dia lakukan, bangga dengan yang dia kerjakan. Ya, dia tidak melihat amalan dia, perbuatan dia. Nah, ya. Selalu disertai dengan apa? Wajil, rasa cemas, takut, takut ditolak, takut tidak sempurna, takut Allah tidak menerima. Nah, ini orang yang mukmin. Sehingga bahwa setiap mereka melakukan perbuatan amalan tersebut berharap kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina. Di dalam Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bukan hanya dalam masalah haji, yang lain juga demikian. Taqabbal minna. Dia cuma meng mengerjakan sesempurna sempurnanya yang dia pahami. Sebaik-baiknya. Urusan diterima. Allah yang menerima. Sehingga kalau makanya disayangi istighfar setiap salat fardu itu bukan main-main. Gitu. -main. Bukan sekedar astagfirullah. Siapa yang sempurna dalam sholatnya itu? Rasulullah menyatakan kita keluar dari sholat itu ada yang dapat super 10. Ada yang dapat super 9 nilai sholatnya. Ada yang dapat super 8, super 7, super 6, super 5, super 4, super 3, super 2. Siapa yang sempurna sholatnya? Maka betul-betul dalam istighfar. Baru takbir. Yang tidak teringat langsung keluar Luar biasa. Kadang-kadang keluar di live seperti ini lagi di hadapan laptop itu nggak keluar ide untuk nulis. Tapi gitu Allah Akbar mau salam keluar. Selesai salam nggak lagi muncul mana tadi. Ya, bisa seperti itu. Ya. Orang-orang dalam keadaan mungkin teringat sesuatu marah terbawa dalam sholat. Jadi sholat tidak tenang. Nah. Atau kalau misalnya bebas dari itu semua, dari gangguan. Dia tidak akan puas. Merasa bahwa yang dilakukannya itu masih kurang sempurna dan khawatir. Waladina atau Waladina yutuna ma atallahu qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ini orang-orang yang beriman. Sifat di antara mereka sifat mereka membelanjakan atau memberikan apa yang diberikan kepada mereka, mengeluarkan apa yang pernah diberikan kepada mereka dalam keadaan mereka takut kepada Allah. Takut tidak diterima. Ya, Apalagi kalau kita lihat asal kita penciptaan kita. Nah. Dan Allah itu tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Bayangkanlah semua hal yang baik. Dan Allah itu maha sempurna. Tidak akan menerima yang jelek. Dalam urusan sedekah, ya, zakat yang seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah itu. Nah. Dalam keadaan kamu tidak suka ini berarti milah memilih seperti yang dilakukan yang dikisahkan di dalam perjalanan kisah anak Adam yang dua orang itu, yang satu memberikan korban yang luar biasa, sehat, sempurna, tidak ada cacatnya, Sementara yang satu berkorban dengan hasil tanaman yang dan jelek. Nah, kita berbaik berbaik sangka kepada Allah itu ibadah. Tapi yang benar yang nah, ya artinya ya, jujur seperti yang telah kita lewati dalam pelajaran ada ad nah, husnudzon kepada Allah itu akan mendorong kalau jujur, kalau benar husnudzon itu itu akan mendorong untuk kita beramal. Yang keempat, makna al-mukmin itu bermakna membenarkan para nabi dan rasulnya. Salawatullahi alaihi alaihim. Karena ajaran yang mereka bawa. Di salah satu nama, nama makna nama ini disebutkan oleh Syekh di sini. Syekh Sa'di menyebutkan al-mu'min al-musaddiq li rusulihi wa anbiya'ihi bima ja'u Ini salah satu maknanya. Antum lihat di dalam tafsir Sa'di ayat ini. Yang membenarkan para rasulnya dan para nabinya dengan ajaran yang mereka bawa. Bil ayatil bayinat. Allah membenarkan mereka dengan tanda-tanda mujizat bukti-bukti yang nyata burhan burhan yang pasti dan argumentasi yang kuat yang keempat yang kelima maknanya sama dengan makna kata al-mujir yang sebagian ulama mungkin menjadikan itu sebagai salah satu di antara al-asmaul husna al-mujir dari kata ajara yujiru pemain yujiru min adabin pemain yujiru kafirina min adabin alim al-mujir di antara sahabat itu ada yang ajarahu Allahu ala lisan nabiyih minan nar. Famanhu siapa dia? Sahabat yang ajarahu Allah ala lisan nabiyih. Sebagian ulama ahli sirah menyebutkan di antara sahabat yang disebutkan sebagai ajarahullah. Ada yang tahu? Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ajarahullah ala lisani Nabi. yang kelima, bermakna al-mujir, yakni melindungi, Kata al-mu'min artinya melindung, melindungi. Makna yang keenam, makna yang keenam yaitu yang membenarkan orang-orang yang beriman. Yang membenarkan orang-orang yang beriman ketika mereka mentauhidkannya. Ada berapa jadi? Itu dari tafsir Sa'labi. Dari tafsir Sa'labi. Sebagian ulama karena jadi asal kata al-mu'min itu al-iman maknanya itu kembali kepada at-tasdiq ya kalau al-iman itu atas tasdiq wal iqrar dari kata-kata itu maka sebagian mereka mungkin juga berdalil dengan ayat yang lain wallahu alam memasukkan nama Allah barengan dengan nama al-mukmin ini yaitu as sadiq as sadiq nah. nah. Dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menurut salah satu dari tafsiran nama itu tadi kan sudah sebut. Pertama maknanya al-musaddid, at-tasdiq. Yang kedua apa? Al-aman. Al-aman. Nah, ya, al musaddid di sini yusaddiqus sadiqin. Nah, dia membenarkan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar dalam beriman. sama dengan makna-makna tadi yang ada enam tadi. Nah. Penafsiran-penafsiran nama itu ada yang diukil dari Qatada. Ya, mananya menghilangkan rasa takut juga dari Ibnu Abbas seperti itu. Tadi beberapa makna. Nah, sekarang dalalahnya. <clears throat> Ada menyebutkan min dalaili ismihi al-mu'min, nah, dalail. Dalalah dalalah dari namanya nama Allah al mukmin itu syahadatuhu li nafsihi. Syahadatuhu subhanahu li nafsihi. Ini, maknanya tadi kembali ke yang enam tadi ternyata. Nah, mirip dengan yang disebutkan dalam tafsir lagi tadi. Nah, ini dalam artian apa dengan tafsir Sama saja. Membenarkan Baik. Nah, Nah, terkait dengan ini tadi makanya mungkin sebagian mereka juga memasukkan nama tadi al eh, as juga berdalil dengan ayat surat al-an'am. Ya, walaupun sebagiannya masuk dalam sebagian mana tadi. Di dalam surat Al-An'am ayat 146. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من ومن البقر والغنم والأنعام وال... نعم ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون وإنا لصادقون Ya, tentu yang maksud bukan ramai-ramai. Allah menyebutkan bentuk jamak dikembalikan kepada dirinya. Allah menyatakan inna lafa'ilun wa inna la sadiqun. Ya, kembalinya kepada Allah itu artinya apa? Nah, yang belajar nahu itu artinya kalau Allah yang menyebutkan seperti itu menunjukkan mu'azzim nafsah. Ya, mengagungkan dirinya, membesarkan dirinya. <clears throat> Baik. Sekarang asar iman dengan nama ini. Buahnya Orang-orang yang beriman dengan nama itu tersebut tentu dengan ini bahwa nama itu menunjukkan pada zat Allah dan pengertian-pengertian yang saya sebutkan tadi seorang yang beriman kepada Allah dan dia berbuat ihsan, berbuat baik tidak akan pernah merasa takut untuk bersia sia amalannya sedikit pun. Ya tidak akan khawatir bahwa amalan itu akan tersia-sia berjajar. Tidak tercatat oleh Allah. Nah, jadi merasa kecewa berbuat kebaikan. Tidak akan. Kalau dia betul-betul mengimani nama Allah Al-Mu'min. Belum lagi yang lain, nama-nama yang lain. <clears throat> nah, beriman kepada allah nama Allah Al-Mu'min yang Salah satu sifatnya maknanya adalah bahwa Allah itu membenarkan janjinya atau memiliki janji yang benar dan pasti membuktikannya, membuat seorang yang mukmin itu yakin dengan janji-janji Allah. Nah, tinggal dia berusaha untuk menjalani sebab meraih janji tersebut. Meraih janji tersebut. Apa yang dijanjikan oleh Allah di antaranya dalam surat An-Nur ayat 65. Ayat ke-6 surat ke-24 ayat 65. Ini janji Allah. Ini juga sering disampaikan kepada kita. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم fil ardi kama stakhlafanna alladhi kama stakhlafa alladhina min qablihim. Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Ya, wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika Janji Allah untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah jadikan mereka pengganti penguasa di muka bumi Bagaimana Allah ganti menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai pengganti penguasa setelah musnahnya orang-orang yang kafir. Zaman Nabi Nuh, siapa yang memakmurkan alam semesta bumi ini setelah bumi ini dibersihkan oleh Allah dari kotoran-kotoran syirik yang terjadi berabad-abad? Kaum mukminin dan Allah jadikan generasi Nabi Nuh yang menjadi penguasanya sampai sekarang. Ini adalah keturunan Nabi Nuh. Jadi kita keturunan Nabi. Keturunan Nabi Nuh. Nah, memang yang paling mulia dari tiga anak Nabi Nuh itu Sam. Sam bin Nuh ini melahirkan bangsa-bangsa Arab dan Yahudi. Nah, bangsa biasanya raja-raja. Yunani, Roma, eh, Eropa juga tidak semua keturunan Sambin ini. Itu diantara janji janji Allah. Terus apa lagi? Nah, janji yang lain disebutkan oleh Allah dalam surat Hud ayat 49. Agar kita bersabar, sabar itu dengan keimanan, Allah katakan dalam firman-Nya, "Tilka min amda'il ghaibi nuhiha ilaik." Ma kunta ta'lamuha wala an wala ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuk min qablu. Mi'at min qabli hada. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada fasbir. Innal 'aqibata lil muttaqin. Muttaqin ini yang kualitas imannya luar biasa juga. Nah, sabar dengan apa yang kita hadapi. Dan janji Allah itu pasti, apalagi disebutkan dalam ayat. Ya. Maka Allah maka Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyib. Allah tidak akan biarkan orang-orang yang beriman itu seperti keadaan kamu sekarang ini. Campur baur. Tidak jelas mana yang sadik, mana yang kadik. hatta yamizallahu khabitha minat tayyib sampai Allah bersihkan yamizal khabith minat tayyib orang-orang berpenyakit pasti akan tersingkir dan saringan makin ketat saringan makin halus Tidak akan lama orang-orang yang menyimpan penyakit dalam hatinya itu bertahan bersama salafiyin. Tidak akan lama. Tinggal kita bersabar. Innal aqibata lil muttaqin. Kesudahan itu endingnya. Akhir itu pasti didapatkan oleh orang yang bertakwa. Betul-betul kita kesabaran kita itu diuji oleh Allah. Membuat kita nah, selalu lujuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita yang tidak lolos saringan lalu terlempar ke tong sampah. Dikeluarkan oleh Allah dari dari barisan salafiyin. Dari barisan orang-orang yang baik, orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang jujur imannya, dalam berpegang dengan manhaj salaf, akidah salafiyah. Saringan itu mulai lama makin lama makin ketat. Makin halus, lubang-lubangnya makin halus. Tidak hanya di negeri kita, di negeri-negeri yang lain di mana ada dakwah salafiyah dimanapun tempatnya juga di mana mereka masih ada, ada yang mengaku, mengatakan dirinya mukmin pasti ada saringan ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablikum min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al kadhibin. dan itu sunnatullah betul-betul disaring mereka yang jujur dan antum juga para talabah. Maka Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi dengan keadaan seperti sekarang ini. Beranjak bersama-sama dalam majlis talabah menuntut ilmu. Akan ada datang masanya untuk saringan itu yang lain yang ada yang terlempar. Dia terus sebagai seorang talab talibul ilmi atau banyak tercecer. Nah, ya, tidak akan Allah biarkan. Nah, berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita yang jadi ampas terbuang. Kalau masih bisa didaur ulang masih lumayan ya. Kalau kita ngayak tepung masih bisa didaur ulang, masih bisa dimanfaatkan. Itu juga seperti itu. Kalau sudah dari terjerumus dan terlempar dari keluar dari barisan ahli sunnah salafiyin, belum tentu mudah untuk kembali ke dalam barisan tersebut. Makanya dikatakan dalam dalam riwayat, Allah menghalangi taubat dari ahlu bidah. Allah menghalangi taubat dari ahlu bidah. Kenapa? Mereka menganggap perbuatan mereka baik. Sehingga sulit untuk mereka kembali Sulit karena merasa dirinya sudah benar. Nah, antum para talabah juga dalam keadaan seperti itu disaring kita. Nah, akankah kita menjadi talib yang kemudian betul akan menjadi seorang yang mewarisi ilmunya para ambia? Baik. Kemudian janji Allah yang lainnya disebutkan juga dalam surat al Ghafir. Inna lanansuru rusulana walladina amanu yawma yakum fil hayati dunya wa yawma yakum yaqumul ashhad. Qauluhul haq. Ya, dalam surat Ghafir ayat 51. Sungguh surat ke-40. Surat Al-Mu'min. Surat Al-Mu'min ayat ke-51. Allah berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya." Wa yauma yaqumul asyhad dan itu pasti. Allah pasti tolong. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian Allah mau Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin dan Allah sudah nyatakan haqqan alaina. Yang berarti apa? Tidak main-main, pasti. Cuma tadi yang seperti di atas Fasbir innal aqibata lil muttaqin. Ya. Gemes kemudian ya. yang tadi bersama kita ngerti tentang ini. Kenapa sekarang seperti itu? Jangan tanyakan kenapa. Semua tentu ada sebab bermula dari syahwat. Fitnah-fitnah syahwat dan fitnah syubuhat paling berbahaya itu fitnah syubhat, tapi berangkatnya adalah dari syahwat. Nah, semakin ahlul Quran, hafadatul Quran, meremehkan ini, menyia-nyiakannya, tidak menjaga apa yang Allah letakkan dalam dadanya, tidak dia amalkan, paling berat. Seperti tadi, ya Allah tidak akan ridha Allah tidak akan biarkan kaum mukminin itu seperti keadaan pasti Allah saring pasti Allah bersihkan yang kotor dari yang bersih Allah lepaskan nah, buang nah, ngeri kita nah, jangan sampai kita terlempar terbuang banyak-banyak berlindung makanya ini para tolabah terutama para tolabah perbanyak kedekatan dengan Allah, hubungan baik dengan Allah. Ta'arraf ilallahi firrasa. Ini kan nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk siapa? Anak muda seperti antum, seusia antum. Umur 11 tahun, 12 tahun, 10 tahun. Ya hulam, hulam, belum syabab. Ya hulam. Rasulullah menasehatkan saudara sepupunya, masih belia, masih 11 tahunan. Ihfadillah ya fadl. Ihfadillah tajidhu tujaha. Seterusnya. Ta'arraf ilallahi raha, Ya'rifka fi shiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah. Tampakkan dirimu kepada Allah dalam keadaan kamu raha. Punya banyak kecukupan, kelapangan, kelonggaran. Waktu luang, punya fasilitas, manfaatkan untuk Allah kenal kepada kamu. Dengan apa? Perbaiki hubungan dengan Allah. Perbanyak ibadah. Perbaiki, bukan hanya sekedar perbanyak, perbaiki. Perbaiki ibadah tersebut. Yang itu nanti akan ada buahnya nanti ketika dalam keadaan sulit Allah kenal kepada kamu. Tahu Nabi Yunus? Nabi Yunus Allah katakan dalam firman-Nya, "Laula annahu kana min laula annahu kana minal musabbihin, la labisa fi batnihi ila yaumiddin." Nabi Yunus terbiasa dalam keadaan beliau senantiasa dalam keadaan taat. Dalam keadaan selalu mengisi waktu dengan ketaatan kepada Allah. Maka dalam keadaan terjepit seperti itu yang mustahil menurut kita akan hidup dalam tiga kegelapan, kegelapan malam, kegelapan dautan, kegelapan perut ikan. Tapi ternyata didengar oleh Allah keluhannya, rintihannya. Wa kadzalika nunjil mukminin kata Rasul kata Allah. Demikianlah kami menyelamatkan menolong orang-orang yang beriman dan itu janji Allah juga dalam ayat ini. Inna lanansuru taukid inna huruf taukid lanan suruh tambah lagi ada semacam ada sumpah yang tidak disebutkan di situ ditunjukkan dengan lam kasam inna lanan suruh rusulana pasti sungguh pasti kami akan tolong kami akan bela rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berbangkitnya hari bangkitnya para saksi mereka akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. maka tidak ada alasan untuk seorang mukmin itu khaif wa hazin takut dan cemas, sedih, takut untuk menghadapi masa depannya. Sedih karena tidak kebagian urusan dunianya gagal dalam urusan dunia, tidak merasa dia nggak sedih. Nah, tapi tentu dengan menjalankan sebab sebabnya. Nah, seperti yang disebutkan oleh Allah di antara sebabnya itu mereka itu adalah amanu wa kanu yattaqun. Nah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Beriman mereka dan senantiasa dalam keadaan bertakwa. Senantiasa mereka berusaha membuat tameng perisai antara dia dan murka serta adab Allah yang melindungi dia dari adab Allah dan melindungi dia dari murka Allah. Dan Allah nyatakan dalam ayat yang lain wakana hakkan haqqan alaina nasrul mu'minin. Sungguh itu merupakan sebuah kepastian. kepastian. Maka jangan kecil hati kaum mukminin. Salafiyin lebih-lebih. Nah, sedikit mereka memang Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathirah. Bismillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak. Nah, kapan itu? Ketika iman itu betul-betul ada dalam diri kita. Dalam urusan-urusan yang dekat misalnya. Allah pun menyebutkan tentang bagaimana Allah memperlakukan para ambiyaknya Nabi Ayub belasan tahun atau ini bertahun-tahun terkena penyakit. Nabi Yunus, Nabi Zakaria puluhan tahun sampai beliau usia 80 tahun belum punya anak. Putus asa? Tidak. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah jangan kau aku jadikan aku sendirian sebatang kara tidak punya pewaris dan engkau sebaik-baik waris. Enggak ada yang melanjutkan. Yarisuni wa yarisu min ali Ya'qub. Waj'alhu rabbi radiyya. Yang mewarisi aku ilmu bukan harta dan mewarisi keluarga Ya'qub nubuah dan jadikan dia ya Allah yang diridhai. Hunalika da'a Zakaria rabbah Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. al malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Apa sebabnya? Kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana rafadan wa rahadan. Wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersegera kepada kebaikan dan berdoa kepada kami, beribadah kepada kami dalam keadaan cemas dan takut serta harap. Takut ditolak ibadahnya. Harapannya besar untuk diterima doanya didengar oleh Allah. Bahkan oleh lana dan mereka senantiasa tunduk kepada kami. Ini yang antum perlukan <clears throat> para talabah. Nah, perbaiki ibadah bukan hanya sekedar memperbanyak. Nah, ya, yang biasa sanggup dengan ibadah yang mungkin apa namanya Eh, puasa, melakukan puasa. Maka tidak mudarat, tidak artinya perhatikan juga hak tubuhmu. Senin Kamis itu sudah cukup. Atau tiga hari setiap bulan itu sudah cukup. Nah, ya. Salat, salat lailnya. Kalau mau tidur larut, manfaatkan waktu untuk murajaah Tidur jam 12 pun tutup dengan witir. Ya. Walaupun terbangun dibangunkan jam setengah empat atau sebelum jauh sebelum subuh, manfaatkan lagi untuk murajaah ilmu. Itu yang paling utama setelah faraid halal yang wajib, halal yang wajib. Nah, ibadah yang paling mulia, paling utama setelah perkara yang wajib adalah talabul ilmu. Antum murajaah satu halaman dengan yang tidak. ya mereka yang mungkin sholat. Antum cuma bisa mungkin nutup dengan witir. Tapi antum berhasil murajaah manfaat faedah. Satu halaman lebih aula dari mereka yang sholat sepanjang malam. Yang tidak murajaah, yang tidak sholat. Ya. Nah kemudian janji Allah yang lainnya adalah orang-orang yang beriman itu. Seperti disebutkan dalam surah Al-A'raf mereka yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Al-A'raf ayat 82. Mereka yang beriman, mereka yang bertauhid dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan, maka untuk mereka itulah keamanan dan mereka itu yang mendapatkan tujuh keamanan yang sempurna semakin sempurna jika sempurna iman imannya bersih dari kesyirikan akbar maupun asghar. Maka hendaklah seorang mukmin selalu menjaga diri dan memeriksa iman mereka setiap saat. Perlu kalau kita lihat orang-orang besar di kalangan di nah, kalangan kita ahli sunnah kaum muslimin, Syekhul Islam yang Taimiyah dipuji-puji. Saya setiap hari masih selalu memperbaharui keislaman saya senantiasa dalam setiap hari berusaha untuk apa, memeriksa dirinya. Jangan-jangan ada ucapan-ucapan yang lantur yang membuat gugur keislaman. Jangan-jangan ada perbuatan-perbuatan yang merusak keimanannya. Maka nah, kita lebih-lebih perlu terlalu banyak bergaul, ya itu juga membuat kita mestinya waspada. Nah, ada yang kelepasan, ternyata merusak, menodai keimanan keimanan kita. Nah, periksa dan iman itu di dalam tapi juga akan terwujud. Karena iman itu tiahnya nah, jadi kalau memang ada di dalam hati itu keimanan, lisan pun akan menyuarakan keimanan. Tindak tanduk pun juga akan menyuarakan keimanan. Akhlaknya baik, adabnya baik, tutur katanya baik, enggak urakan, kasar, kotor, tertib. Ini orang mukmin. Orang lain pun merasa aman bergaul dengan dia, menyerahkan sesuatu kepadanya. Nah, jadi bukan sekedar dia sholat, puasa, zakat, tapi hatinya dipenuhi dendam, dengki terhadap sesama kaum mukminin. Nah, ya berusaha dia untuk jadikan perbuatan-perbuatannya itu sebagai tanda bukti bahwa dia ber, beriman. Nah. Wallahu a'lam Itu dulu mungkin kita lanjutkan nanti pada kesempatan lain nama Allah Al-Muhaimin. Masih dalam ayat yang sama. Ya. Wallahu alam.